ya Harusnya kan 6 sesi. Maka dua bonus sesi insya Allah hadiah <laughs> bisa dibawa pulang oleh-oleh maka ada request dari ikhwah nasihat untuk memperkuat semangat menuntut ilmu dan sebagainya. Maka kita katakan barakallahu fikum ketahuilah wahai saudara-saudaraku seiman, semanhaj, seakidah di negara Jiron Malaysia bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah. Maka Allah mewajibkan kita untuk <coughs> mengangkat kebodohan dari ilmu syar'i yang ada pada benak kita. Maka pendalilan dari kewajiban tersebut di dalam ayat Al-Qur'an dan juga di dalam hadis banyak sekali. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Maka ketahuilah, ilmuilah, belajarlah tentang tauhid la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah. Maka ini pendalilan dari ayat Al-Qur'an. Dan juga di dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, "Iqra' Bismi rabbika khalaqa. Maka bacalah dan membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Maka banyak mutolaah dengan membaca dan mendengar dan duduk di majelis ilmu. Maka ini ayat yang kedua tentang kewajiban menuntut ilmu. Dan keduanya dengan fi'lun amr, fa'lam fi'lun amr dan juga ikro fi'lun amr. Maka keduanya di ilmu usul memberikan makna wajib. Wajib bagi kalian kaum muslimin untuk menuntut ilmu syar'i agar mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dari perkara-perkara syar'i. Maka akhirnya di dalam hadis pun telah datang penegasan untuk menuntut ilmu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Sa'idin Al-Khudri dan juga dari sahabat Anas ibnu Malik. Adapun dari Anas ibnu Malik dan Abi Sa'id Al-Khudri lafadznya <coughs> berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin. Di hadis yang pertama datang dari Abi Said Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ibnul Arabi di dalam Mu'jamnya dan Imam Al-Baihaqi di Su'abil Iman maka di sanadnya dari Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi dari Abi Sa'id maka sanad ini dhaif dikarenakan Atiyah mudallis dan juga dia sayyul Hafidh hafalannya rusak namun telah datang dari Anas datang lebih dari sepuluh jalan Meskipun tidak pernah lekang dari kedoifan, namun hadis ini bisa terangkat dari Sahih Liguairi karena banyak jalannya. Dari Anas ada lebih dari 10 jalan yang semuanya menyatakan tolabul ilm faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka dari sini kita yang namanya manusia yang diciptakan oleh Allah maka Allah membagikan rizki kepada kita Ada di antara kita dari kaum muslimin menjadi Perdana Menteri Ada di antara kita yang menjadi dokter Ada di antara kita yang menjadi engineer Ada yang di antara kita menjadi accounting Ada di antara kita yang menjadi designer Dan ada yang di antara kita menjadi big boss Bukan mafia tetapi big boss Business and tender maka semuanya harus mengikuti di bawah rules undang-undang dari Allah Jalla wa'ala dari Al-Quran dan Sunnah. Karena hakikat, visi, dan misi diciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Sesuai Allah berfirman dalam surat al dariyat وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah saja. Maka ada yang dibagi rizkinya menjadi seorang dokter, seorang accounting, seorang designer, seorang mudir ataupun seorang yang dia itu menjadi minister yang besar dalam suatu negeri semuanya kembali bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan ke dunia ini untuk beribadah maka jika dia hidup di dunia yang mempunyai berbagai profession, semuanya harus tunduk beribadah kepada Allah. Lalu ibadah kepada Allah itu bagaimana caranya? Dan bagaimana diterima atau tidaknya? Semuanya kembali kepada ilmu kepada ilmu. Karena seseorang yang melaksanakan ibadah tidak diterima kecuali dengan dua perkara. Perkara yang pertama harus dia itu ikhlas untuk Allah. Pendalilannya seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah diperintah manusia itu beribadah kecuali ikhlas untuk Allah. Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa juga, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Maka beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan kalian melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan. Maka ini pendalilan tentang syarat diterimanya ibadah di mana kita seluruhnya sebagai profesi anyone di dunia ini mempunyai profesi dunia maka dia harus tunduk kepada rules beribadah dan syarat diterimanya ibadah yang pertama harus ikhlas maka dia mempelajari apa itu ikhlas dalam ibadah ibadah diberikan hanya kepada Allah straight to Allah He is the one and only. Kemudian syarat yang kedua harus mutaba'ah. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beribadah tanpa mengikuti sunnah ditolak. Seperti hadis mutafakun alaih dari Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hadza malai samin minhu fahuwa rad." Barang siapa yang melaksanakan peribadatan yang bukan sumbernya dariku kata Nabi, maka dia ditolak tidak diterima. Maka oleh sebab itu di saat Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat dalam firman-Nya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar maka dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah sholatlah bersama orang-orang yang sholat maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik Ibnu Huwairid "Shallu kamaro raaitumuni usolli." Salatlah kalian sesuai dengan kalian melihat aku salat. Maka perintah Allah tentang kewajiban salat tidak cukup salat itu bagaimana? Dikatakan oleh Nabi, "Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat." Maka di saat Allah berfirman tentang kewajiban berpuasa, kewajiban misalnya haji dan umroh, Allah berfirman walillahi 'alan nas hijjul bait man ilaihi sabila maka wajib bagi seluruh manusia untuk melaksanakan haji dan umrah bagi yang mampu maka di sini Rasulullah bersabda litakhudhu anni manasikakum diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir agar kalian mengambil ilmu manasik haji dan umrah dariku maka perintah melaksanakan haji dan umrah dari Allah namun prakteknya harus mengikuti Nabi. Dan di riwayat Imam Muslim tadi hudu ani manasikakum dan di riwayat An-Nasa'i manasikakum. Ambillah dariku ilmu manasik haji agar haji kalian diterima. Maka dari contoh-contoh syariat tadi seseorang hidup di muka bumi ini menyadari bahwa dia beribadah dan ibadah itu harus terpenuhi dua syarat, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menuntut ilmu agar dia mengetahui ibadah-ibadah yang diinginkan dan diterima oleh Allah Jalla wa ala. Maka ini pendalilan dari hadis kullu dari hadis tadi talabul ilm faridatun ala kulli muslim maka ada tambahan yang dhaif pertama tambahan muslimah jadi menuntut ilmu itu wajib bagi muslim, ada tambahan dan muslimah juga. Maka kita katakan tambahan muslimah tidak ada dasarnya, tidak ada asal hadisnya. Dia hanya tambahan dan prakteknya untuk muslim dan muslimah. Maka banyak dalil dari syariat khitobnya untuk laki-laki ternyata juga untuk perempuan selama ada pengkhususan dengan lafaz perempuan maka dikhususkan. Tapi jika tidak dikhususkan maka bersifat untuk laki-laki formal and female. Contohnya sholat. Allah berbicara apa dalam perintah sholat? Wa aqimus sholat. Maka lakukanlah sholat bagi laki-laki. Namun juga perintah untuk perempuan. Maka asal dari syariat perintah untuk laki-laki juga untuk perempuan selama mereka hamba Allah melaksanakan ibadah. Kecuali dikhususkan. Ini untuk laki-laki ibadahnya dan ini untuk perempuan ibadahnya baru dibedakan. Seperti contoh pengaturan soft. Maka di dalam pengaturan soft disebutkan di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Abu Hurairah, khairu sufu rijal awaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufu nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Maka sebaik-baiknya soft dari sholat berjamaah bagi laki-laki yang terdepan dan paling buruk yang terbelakang. Dan kebalikannya, sebaik-baiknya soft bagi perempuan yang paling apa? belakang dan yang paling buruk adalah yang terdepan. Karena apa? Bisa bertemu antara laki-laki dengan perempuan dikarenakan soft tadi. Maka ini baru penghususan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Namun Keumuman dari menuntut ilmu, tolabul ilm faridatun ala kulli muslim, cukup hadis ini lafadznya seperti ini, tambahan muslimah doif. Tidak ada asalnya. Dan juga ada tambahan yang lain, satu lagi yang masuk juga dari hadis ini, utlubul ilma walau bisin. Tolabul ilm faridatun ala kulli muslim. Maka menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslim dan tuntutlah ilmu mesti kamu ke negeri Cina. Hadis ini masyhur namun perintah menuntut ke negeri Cina hadisnya palsu atau tidak ada sanadnya sama sekali. Bukan dari ucapan Nabi. Dan sekarang di Wuhan ada coronavirus, COV, coronavirus, maka tidak diperintahkan lagi kita ke negeri Cina dan memang hadisnya doif ataupun tidak ada asalnya. Maka cukup dengan hadis kulu atau eh, tolabul ilm faridotun ala kulli muslim itu saja tanpa tambahan tambahan yang kami sebutkan untuk muslimah dan juga tambahan dengan lafaz tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Maka pendalilan yang lain tentang menuntut ilmu itu wajib datang dari lima sahabat, datang dari Anas ibnu Malik, dan datang dari Ibni Abbas dan datang juga dari Jabir Ibni Abdullah dan yang lainnya. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas ibnu Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dan ambillah dari faidah di taman-taman tersebut, taman-taman surga. Maka para sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Maka berkata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahwa riyadul jannah ay hilaku zikr dan diriwayat majalisil ilm majalisul ilm. Maka taman-taman surga adalah lingkaran menuntut ilmu seperti kita sekarang ini dan majlis-majlis ilmu. Maka dari hadis ini di sini dilafatkan dengan ida marortum riyadul jannah farta'u maka singgahlah. Maka kalimat farta'u di sini filun amr dan di ilmu usul memberikan makna wajib jika kalian mengetahui majlis-majlis zikir di antara kalian di masjid fulan, di rumah fulan, maka wajib kalian untuk mendatanginya untuk mengambil faidah dari kajian-kajian yang ada. Maka ini pun menjadi pendalilan tentang menuntut ilmu itu wajib. Maka hadis yang pertama datang dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Muhammad bin Thabit an Abihi Thabit Al-Bunani an Anas bin Malik. Maka sanad ini dhaif dikarenakan Muhammad bin Thabit hafalannya rusak. Namun telah datang dari sahabat yang lain dari sahabat Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga dengan lafaz yang sama. Jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah dan ambillah manfaat dan apa itu taman surga ya Rasulullah? Dia adalah majelis ilmu, majelis zikir. Maka di hadis Abi Hurairah pun di sanadnya ada Humaid Al-Makki dan dia rawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Unknown. Maka doi. Dan yang ketiga adalah datang dari Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam atau Broni dari jalan an Abi an Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Abdullah bin Abbas. Namun disebutkan di sanadnya an rajulin min ashabina. Maka lafet ini dinamakan lafet yang mubham tidak diketahui siapa rojul di sini, maka hadis ketiga pun doif. Dan masih di sana ada jalan yang lain dari Jabir ibni Abdullah, yang mana di sanatnya adalah Maula Gofroh. Dan Maula Gofroh di sini dia bernama Umar, Maula Gofroh dia majhul. Maka ada empat jalan yang semuanya tidak lekang dari kedoifan maka di ilmi mustalah hadis, di ilmi ilmi hadis bisa naik derajat ini paling sedikit kepada Hasan Ligoiri ataupun kepada Sahih. Dan Syekh Al Albani rahimahullah di dalam kitabnya As Sahihah mujalad yang ke-6 halaman 61 telah mensahihkan hadis ini. Maka hadis ini menjadi pendalilan setelah kita mengetahui derajatnya sahih tentang pendalilan wajibnya kita untuk singgah di majelis-majelis ilmu. Maka ini menandakan seperti hadis yang pertama tadi, tolabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, maka begitupun di sini. Jika kalian mendengar ini adalah tempat untuk kajian, maka datangilah. Namun dengan catatan. Jika kalian mengetahui majelis itu adalah majelis bukan ahli sunnah, majlis kelompok ahli bid'ah dari asufiyah, dari asyiah, dari khawarij yang berkumpul untuk merongrong pemerintah, ataupun dari kelompok yang mengaku ahli sunnah salafi tetapi manhajnya melempem, seperti kelompok roja, kelompok asururiyah, yang mana mereka mengatakan diam jangan terlalu keras dakwah kalian kepada kelompok-kelompok sufi, kelompok-kelompok yang batil lainnya karena mereka sama-sama Al-Qur'an dan Sunnah maka jangan juga duduk dengan mereka. Karena mereka tidak pantas kalian untuk duduk padanya. Karena majelis-majelis mereka, majelis-majelis yang menyelisihi dari ajaran-ajaran sunnah terutama manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka yang diinginkan di sini, idza marartum bi jannah, kamu mengetahui ada majelis diker, catatannya harus majelis ahli sunnah. Adapun majelis ahlul bid'ah tidak boleh kalian duduk dengan mereka dan berteman dengan mereka karena di dalam hadis yang telah kita lalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari dari Abdullah dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil bahwa seorang itu tergantung kepada the old friend maka jika dia salah mencari teman, dia akan mempunyai kesalahan dalam beragama. Karena agama seseorang sesuai dari teman duduknya. Maka yang diinginkan di sini fartau untuk beristirahat dan mengambil faidah dari taman surga itu majelis ahli sunnah wal jamaah. Maka dari dua ayat yang kami sebutkan tadi fa'lam annahu la ilaha illallah dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan dua hadis yang kami jelaskan tadi takhridnya yang merupakan hadis yang sahih, hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim dan juga hadis jika kalian melewati dan mengetahui ada taman-taman surga, maka duduklah wajib menuntut ilmu. Ini semuanya memberikan dalil-dalil tentang kewajiban untuk menuntut ilmu. Sudah berapa menit? satu jam Belum. Belum. Maka kita masuk sekarang setelah kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa Allah yang maha rahmah kepada hambanya setiap Allah mewajibkan kewajiban bagi hambanya kemudian hambanya melaksanakan kewajiban itu maka Allah memberikan kebaikan yang kedua apa? Bagi yang melaksanakan kewajiban tersebut, Allah berikan keutamaan, fadilah di dunia dan di hari akhirat kelak. Seperti itu, Adilah mengatakan. For example, masalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib apa tidak? Wajib. Mana dalilnya Allah berfirman, "Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum." Wajiblah bagi kalian berpuasa seperti Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka di saat kaum muslimin melaksanakan kewajiban puasa, ada keutamaan-keutamaan. Cukup dengan keutamaan di dalam ayat yang setelahnya apa disebutkan? La'allakum tattaqun. Diharapkan dengan kalian berpuasa, kalian menjadi orang yang takwa. Maka ini fadilah, keutamaan yang Allah bagi bagikan bagi mereka orang-orang yang mentaati perintahnya. Ini adalah rahmat yang besar bagi kita. Kita diwajibkan melaksanakan sesuatu dan Allah membayar di dunia dengan DP. Apa DP? Down payment. Jadi diberikan dahulu di dunia sebelum nanti di hari akhirat. Maka jika kita mentaati perintah Allah saja, Allah memberikan apa yang kita cita-citakan. The other example, ketakwaan. Allah berfirman dalam ayat yang banyak. Wattaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa definisi takwa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Cukup definisi takwa yang mudah adalah kalian takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini dia takwa. Maka kita beristiqomah terus melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintahnya menjauhi larangan. Maka takwa ini jika dilaksanakan oleh kita dan dia wajib, kita wajib melaksanakan sholat lima waktu, puasa Ramadan terus menerus. Maka ini kewajiban maka akan ada down payment di dunia sebelum akhirat. Apa? Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solve problem kehidupannya. Yaj'al lahu makhraja. Yang tadinya dia miskin dan papa dengan bertakwa dan menuntut ilmu, maka dia semakin upgrade derajat perekonomiannya. Dan yang tadinya terlilit hutang, banyak hadir di majelis ilm, mendapatkan ilmu dan ketakwaan, Allah mudahkan rizkinya. Karena Allah berjanji, Allah akan yaj'allahu makhraja. Allah memberikan solve problem. Permasalahannya dituntaskan. Dan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rizki-rizki yang tidak diduga-duga. Dia mempunyai bisnis, dia pikir rezekinya di bisnis itu. Ternyata masih ada tender-tender yang lain yang dia tidak berpikir kalau itu adalah sumber rezeki. Tiba-tiba dia dapat uang dari mana-mana. Itulah kenikmatan dari melaksanakan ketakwaan dari kewajiban. Maka inilah nikmat dari kaum muslimin. Allah memerintahkan kewajiban, oke, okay, sami'na wa atokna kita lakukan. Allah memberikan DP sebagai kenikmatan bagi kita di dunia sebelum nanti di hari akhirah dengan dimasukkan kepada surga. Maka dari itu, menuntut ilmu yang tadi kami sebutkan dari Al-Quran dan Sunnah, empat dalil, jika kita laksanakan menuntut ilmu, maka Allah pun akan memberikan keutamaan-keutamaan bagi kita. Maka dari keutamaan menuntut ilmu dari down payment yang Allah berikan kepada kita pertama Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan juga di hari akhirat. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang mukmin dan Allah mengangkat dari orang-orang yang mukmin dari mereka orang yang mempunyai ilmu derajat di atas yang lainnya. Maka yang mengangkat dari orang-orang yang mukmin, dari mukmin yang lainnya adalah ilmu. Maka orang yang alim didahulukan di dunia ini diangkat derajatnya dikarenakan ilmunya. Maka orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia dan di hari akhirat. Dan juga dari keutamaan orang yang mempunyai ilmu, dia itu akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Di mana Allah berfirman, "Innama min ibadihil ulama." Maka orang yang menuntut ilmu terus menuntut ilmu menjadi orang yang berilmu, dia akan menjadi lebih takut kepada Allah, maka seperti ilmu padi. Pak Hussein tahu kan padi di Malaysia? Padi itu di saat bulir-bulirnya penuh dan menguning, apakah dia tegak vertikal atau dia merunduk? Merunduk. Itulah kita. Jika kita menuntut ilmu yang tadinya tidak tahu bagaimana sifat Allah menjadi mengetahui, yang tadinya tidak mengetahui ini haram jadi mengetahui dan sebagainya. Maka dengan ilmu bertambah terus, bertambahlah kita takut kepada Allah, kepada sifat neraka yang mengerikan dan mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan masuk kepada surga. Akhirnya terjauh kita dari perkara-perkara kemaksiatan bagaikan ilmu padi. Semakin bulir-bulirnya penuh dengan ilmu, maka semakin dia tunduk jatuh tersungkur, sujud kepada Allah dan takut kepadanya. Siapa ini? Ahlul ilm. Maka kelompok ahlul ilm berbeda dengan kelompok ahlul dunia. Ahlul ilm yang bertambah ilmunya, dia akan semakin takut kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi dunia, dia butuh kepada dunia. Allah berfirman, "Walatan sanasibaka minad dunia," namun dia tidak bergelimang dengan dunia dan mencari-mencari berenang di dunia, semua rizkinya akan datang dan dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Adapun ahlu dunia, semakin banyak dia apa yang dia cari dunia, maka dunia akan berkata apa? Follow me and I catch you. Ikuti aku dan kau kutangkap. Maka itulah sifat dunia. Orang mencari dunia, bekerja dari pagi sampai petang, tidak cukup. Overtime sampai midnight. Maka dia lelah dan sebagainya mengejar dunia. Dan dunia akan terus mengatakan, ikuti aku, follow me, kejar aku, kau kutangkap. Maka engkau akan terjebak dengan fitnah dunia. Seperti ayat menyatakan, Alhaakumut takatum, hatta zurtumul maqabir. Maka kehidupan mengejar dunia itu telah membuaimu sampai kau tinggalkan sholat, puasa, menuntut ilmu yang akhirnya engkau tidak sadar kalau engkau itu dalam keadaan terjebak dengan dunia hatta zurtumul bil kecuali di saat mayatmu diusung dimasukkan kepada liang lahat barulah engkau menyadari ya Allah kembalikanlah aku untuk melaksanakan amal-amal yang soleh maka ahlu dunia berbeda dengan ahlul ilmu. Alul ilm semakin dia masak bagaikan padi, bulir-bulirnya penuh dengan ilmu dan menguning, semakin tunduk tersungkur, sujud kepada Allah, takut kepada Allah, maka inilah dari dipi yang Allah berikan orang-orang yang mempunyai ilmu, maka dia akan takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah buahnya adalah surga. Mana dalilnya di dalam surat akhir dari Bayinah Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dalika liman khosiya rabbahu. Poin pendalilannya setelah Allah menceritakan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar maka disebutkan sifatnya khalidina fiha abada untuk siapa? Dalika liman khosiya rabbahu. Surga Aden itu untuk orang yang takut kepada Allah. Dan siapa orang yang paling takut kepada Allah? Ahlul ilm. Innama yakhsallaha min ibadihi ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ahlul ilm. Maka orang yang menuntut ilmu menjawab tadi kewajiban Allah, dia tidak merugi sama sekali. Karena tadi Allah akan meninggikan derajatnya di Al-Qur'an. Dan yang kedua, Allah menjadikan dia orang yang paling takut dan orang yang paling takut kepada Allah akan dimasukkan kepada surganya. Dan di sana banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan tentang keutamaan dari menuntut ilmu. Kita tinggalkan karena ini nasihat yang terbatas. Dan juga dari keutamaan di di dunia bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan melaksanakan amal soleh dan berdakwah dari ilmunya menjadi seorang dai, maka dia hidup di dunia ini keluar dari penderitaan dari kerugian, dari pelaknatan dia hidup di dunia. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini anyone else dari orang-orang yang lain yang jabatannya bermacam-macam maka dia itu bisa menjadi menteri, menjadi presiden dan menjadi serdadu dan menjadi pegawai dari rendahan, maka mereka semuanya dalam keadaan merugi hidup di dunia ini. Karena apa? Karena dia akan masuk kepada tebasan-tebasan pedang sang waktu. Waktu akan terus bergulir, bergulir, bergulir, dan dia akan dicatat apa amalan baik dan apa amalan buruknya. Maka disebutkan di dalam surat Al-Asr, Innal insana lafi khusrin bahwa sungguhnya seluruh manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali siapa? Ilaladina amanu wa watawasobil salihat wa tawasobil haq wa tawasobil sabr. Kecuali orang yang berilmu dan melaksanakan amal soleh dari ilmunya dan juga melaksanakan dakwah, maka mereka orang-orang yang hidup di dunia tanpa masuk kepada kerugian tebasan pedang. Karena waktu yang dipakai olehnya untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, berdakwah kepada Allah, semuanya waktu-waktu yang sangat mulia. Tidak dalam kerugian tetapi dihitung detik demi detik, time to the time dari amal-amal yang soleh. Maka oleh sebab itu Imam ash shafi mengatakan Al-waktu kasif Maka waktu itu bagaikan pedang In lam taktahu kotoak. Jika kamu tidak menguasai pedang waktu, maka dia akan memotongmu. Kamu menjadi orang-orang yang rugi Maka dikecualikan di sini bagi penuntut ilmu dan yang mengamalkan ilmunya beramal soleh dan berdakwah, maka dia selamat dari kerugian. Maka di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang hasan dari Abi Hurairah, <coughs> Adunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah wa alimun wa muta'alimun. Maka orang yang hidup di dunia terlaknat. Karena dunia ini dilaknat. Terlaknat karena dia akan tertulis waktu-waktunya dalam keadaan keburukan kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang melaksanakan peribadatan kepada Allah dan alimun wa muta'alimun dan seorang pengajar kebaikan dan orang yang belajar menuntut ilmu kepada kebaikan keluar dari laknat ini. Maka inilah dari beberapa keutamaan kita hidup di dunia ini. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, kita tutup nasihat ini dengan peringatan yang besar dari ucapan Allah Jalla wa ala, "Qul hal yastawi ladzina ya'lamuna wal la ya'lamun?" Maka katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang pandai kepada agama Islam dengan orang-orang yang bodoh atas agamanya itu tidak pernah sama. Seperti ucapan Allah, "Qul hal yastawi al-a'ma wal basir?" "Qul hal yastawi al-a'ma wal basir?" Maka tidaklah pernah sama orang yang buta dari ilmu agama Islam dengan orang yang melihat dan memahami dengan ilmu dari agama Islam. Maka Allah bedakan antara kebodohan dengan orang-orang yang alim. Maka kebodohan ini perbedaannya dengan keilmuan adalah perbedaan yang sangat jauh sekali. Perbedaannya bagai penghuni api neraka dengan penghuni surga. Sehingga perbedaan yang sangat jauh sekali. Maka Allah berfirman untuk membedakan penduduk kali surga dengan neraka di mana Allah berfirman la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun maka tidak sama orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu seperti tidak samanya penduduk surga dengan penduduk neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga dengan tidak samanya orang-orang yang jahil dengan orang-orang yang pandai kepada agamanya. Maka di sini menjadi isyarah dari ayat-ayat yang kami baca tidak sama orang yang bodoh dengan orang yang pandai, tidak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Kenapa ayat ini Allah ceritakan seperti ini? Allah ingin menjelaskan seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim dari ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa perbedaan antara orang alim dengan orang yang bodoh kepada agamanya bagaikan perbedaan orang yang penduduk neraka karena kebodohan dan penduduk surga karena ilmu. Maka kita katakan, al ilmu ya juru, sahibahu ila al jannah. Ketahuilah ya ibadah Allah, bahwa dari keutamaan orang yang mempunyai ilmu, maka ilmu yang dia pelajari di dunia ini dan diamalkan dan didakwahkan akan mengkatrol pemilik ilmu tersebut kepada surga. Dalilnya mana tadi yang kita sebutkan? bahwa inama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah mereka para ulama dan balasan dari takut kepada Allah masuk surga. Seperti di akhir surat Al-Baqarah, jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha, kemudian disebutkan di akhirnya zalika liman khasya rabbah bahwa surga Aden itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu siapa orang yang paling takut? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama mereka para ulama orang yang takut kepada Allah, maka ulama ar yang mengajari manusia kepada kebaikan, dia mengatakan ini halal, maka hukumnya halal bagi dirinya. Dan jika mengatakan ini haram, dia orang yang terdepan menjauhi larangan Allah. Dan jika dikatakan ini wajib, maka dia orang terdepan yang melaksanakan perintah Allah. Maka inilah dari pendalilan Orang yang mempunyai ilmu akan didorong dengan ilmunya kepada surga dari Al-Qur'an. Dan dari sunnah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu seperti sekarang dari tempat yang jauh, dari Johor ke Kuala Lumpur untuk menuntut ilmu, mengeluarkan petrol, mengeluarkan biaya untuk makan dan penginapan, untuk apa menuntut ilmu? Allah mudahkan langkah-langkah kalian kepada surga. Maka orang yang mempunyai ilmu akan didorong push on dari ilmunya itu mendorongnya kepada surga. Dan di sini kebalikannya. Maka mereka orang-orang yang bodoh, jahil kepada agamanya, mengaku muslim, tidak mengetahui hukum-hukum salat dan beribadah-beribadah yang lain. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Bagaimana aku ingin menuntut ilmu? The time is money. Waktu adalah uang. Maka jika aku duduk satu jam, satu termin sesi satu jam. Kemudian satu jam lagi. Kemudian terus, kapan mencari dunia? Maka this waste the time. Buang waktu. Kata mereka. Maka akhirnya mereka hidup di kubangan-kubangan kebodohan. Maka ketahuilah Kebodohan yang ada padanya akan mendorongnya kepada api neraka. Karena dengan bodohnya dia tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil. Mana yang halal dari yang haram. Mana bid'ah dari yang sunnah. Mana al-Islam dari kekufuran. Dan mana tauhid dari kesirikan. Tidak tahu. Akhirnya beribadah penuh kebid'ahan. Dan meyakini dengan keyakinan yang kufur. Bukan keyakinan Islam dan melaksanakan amalan-amalan dengan kebidahan, maka dengan kebodohannya orang ini diseret kepada api neraka. Orang yang bodoh akan diseret oleh kebodohannya kepada api neraka. Dan Allah di dalam surat Allah di dalam surat di dalam surat Al-A'raf telah menyatakan walaqad zara'na li jahannama katsir minal jinni wal ins Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum ula ulaika humul ghafilun di dalam ayat ini Allah sebutkan walaqad darabna li jahannam kami telah menjadikan api neraka orang-orang yang durjana banyak masuk ke api neraka. Siapa mereka itu? Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dari kelompok jin dan manusia banyak terpuruk di api neraka. Siapa mereka? Bagaimana sifatnya? Allah sebutkan sifatnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati namun hati itu tidak mau untuk menerima hidayah. Tidak mau menuntut ilmu dulu sibuk dengan dunianya. Akhirnya dia jahil, tidak paham bisnisnya halal ataupun haram. Tidak paham ibadahnya sunnah ataupun bid'ah. Kemudian disebutkan juga sifatnya mereka itu lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat pandangan yang benar. Yang seharusnya mata melihat Al-Qur'an, melihat hadis yang sahih, diamalkan namun di sini melihat kepada khobar-khobar hoax, berita-berita hoax ataupun perkara-perkara yang melalaikan dia. Dan walahu mempunyai adanun pendengaran layas yasma'una biha. Mempunyai alat pendengaran paling nikmat yang Allah berikan adalah pendengaran daripada mata. ia apa tidak? Hmm? Mana yang paling berharga, pendengaran atau mata, penglihatan? Para ulama dan para tabib mengatakan telinga, pendengaran. Karena orang yang buta maka dia akan buta saja. Tidak melihat, sudah. Namun orang yang tuli, dia mengilzamkan untuk tidak bisa berbicara. Maka banyak orang-orang yang besar tidak berbicara, Lalalala. Diperiksa ternyata dia bukan Down syndrome, bukan mongolis, bukan penyakit dari akalnya yang rusak, tidak. Dia hanya tidak bisa berbicara dan akalnya sehat. Lalu kenapa tidak bisa berbicara setelah dicek? Ternyata tidak bisa mendengar bunyi-bunyian. Maka orang yang tidak bisa mendengar bunyi-bunyian tidak mengetahui alfabetikal, English ABCD, Indonesia ABCD, Arabic Alif Bata, dan ucapan-ucapan tidak mengetahuinya. Bagi dia sama. Semua orang yang hitam, putih, merah, bule, Speak English bagi dia sama. Speak Arabic bagi dia sama. Speak Malaysia bagi dia sama. Akhirnya dia tidak bisa mendengar, maka tidak bisa mengeluarkan. Akhirnya wah wah wah, wa. ini keilzaman tidak bisa mendengar melazimkan untuk tidak bisa bicara. Maka disebutkan para ulama pendengaran kenikmatan yang besar daripada sekedar mata. Karena mata hanya tidak bisa melihat, namun berapa banyak orang yang buta matanya Allah buta Allah bukakan mata hatinya. Seperti para ulama terdahulu Imam Imam Qatadah Ibnu Diamah, seorang tabi'i yang buta hafal ratusan ribuan hadis dan Al-Qur'an. Disebutkan jika dia masuk kepada pasar dia tutup telinganya. Kenapa? Karena aku mudah menghafal semua ucapan dan mungkin musik-musik yang ada di pasar, aku hafal, masuk kepada hadisnya. Allah bukakan hati meskipun matanya ditutup. Namun jika tidak menerima pendengaran akan yang menyebabkan dia tidak bisa pernah mendengar suara. Sehingga dia tidak bisa mengontrol suara yang keluar dari lisannya. Sehingga tidak bisa berbicara. Maka di sini Allah mengatakan, walahum adanun mempunyai kenikmatan yang besar pendengaran, tetapi tidak mau mendengar Al-Quran. Tidak pernah mau duduk di majelis zikir mendengar ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Ustadz maka apa balasannya? Ulaika kal an'am balhum abor. Mereka bagaikan binatang ternak yang hidup di dunia melampiaskan sahwatnya saja, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa lebih sesat? Karena mereka diberi akal, diberi hati, diberi pendengaran dan penglihatan, tidak mau menggunakannya untuk menerima hidayah, menerima ilmu yang diwajibkan oleh Allah padanya untuk menuntut ilmu. Maka dikatakan ulaika humul ghafilun, di dunia mereka dicela oleh Allah bagaikan binatang bahkan lebih parah dari binatang dan mereka orang-orang yang gofilun lalai dan di hari akhirah penyebab masuk api neraka dan di dalam ayat ini disebutkan walaqad darok li jahannam katsiran minal jinni wal ins maka telah banyak jatuh terjerembab kepada api neraka karena kebodohan maka kebodohan itu ya ibadah Allah adalah musuh yang prima bagi kita. Janganlah kita bangga di saat kita tidak mengetahui perkara-perkara agama. Maka paling sedikit tanyalah orang yang alim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan melaksanakan peribadatan yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, pendalilan sudah satu jam. Pendalilan dari menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib dan yang tidak mau menuntut ilmu hidup dalam dalam kubangan kebodohan akan menyebabkan mereka masuk kepada api neraka. Pendalilannya kalau tadi di dalam surat Al-A'raf, maka sekarang di dalam surat yang dekat Al-Mulk. Di mana Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir?" Alam ya'tikum nadhir? Maka di saat para malaikat melemparkan mereka orang-orang kepada api neraka dari jin dan manusia selalu akan ditanya oleh para malaikat alam yaktikum nadhir Tidaklah sampai kepada kalian para nabi yang menyuruh kepada kebaikan. Kalau para para nabi sudah lewat zamannya, seperti di zaman sekarang, apakah tidak sampai kepada kepada kalian ustaz atau syekh yang mengajari kepada kalian ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya sehingga kalian menjadi stupid dan masuk kepada hellfire karena kebodohan kalian itu yang ditanyakan oleh para malaikat. Apakah tidak sampai? Apakah kamu sampai tetapi sibuk dan sebagainya? Diakui oleh penduduk neraka ini. Kalau bal anak nadir, tentu wahai malaikat telah datang para ustadz ke negeri kita, para masyayikh ke negeri kita. Namun kita tidak mau duduk dengannya. Qadja'ana nadir telah datang penyeru. Namun apa? fakazabna? Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Maka kami tidak mau duduk dengan mereka karena mereka itu seperti fitnah zaman sekarang, mereka itu teroris, sehingga menjadikan manusia Islamofobi. Mereka mendustakan bahwa mereka itu bukan nabi atau bukan alim, bla bla bla. Akhirnya mereka tidak mau menuntut ilmu. Ini dia. Dikatakan oleh malaikat, alam yaktikum nadir, tidak akan tidak datang kepada kalian penyeru, baik ustaz ataupun syekh, tidak datang. Tentu datang, namun mereka datang dan aku di tempat yang lain. Mereka di gunung dan kami di lembah. Kami sibuk dengan dunia-dunia kami dan bahkan kami memberikan subuhat kepada manusia jangan ikuti dai ini dia dai yang keras dia dai yang teroris yang radikal mengajak untuk membuat bom bunuh diri dan sebagainya maka mereka tidak mau duduk padahal mengetahui bahwa ada penyeru kemudian apa yang dikatakan oleh para malaikat in antum illa fi kabir maka kalau begitu kalian dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah ceritakan di saat mereka dilemparkan oleh para malaikat dan mereka terbenam di neraka sair and they regret the big regret maka mereka menyesali dengan penuh penyesalan yang dalam dikabarkan oleh Allah waqalu maka mereka merintih di panas api neraka dan menyesali lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir Oh seandainya jika kami dulu mempunyai pendengaran dan duduk di majelis ilmu. Dan kami dulu mempunyai penglihatan dan melihat dalil-dalil Al-Quran. Makun kunna ashabi sa'ir. Kami ini tidak akan bodoh dan tidak akan dibenamkan kepada neraka sa'ir. Maka ayat ini jelas. Orang-orang yang masuk kepada neraka, neraka sa'ir, mereka adalah orang-orang yang stupid, bodoh dari agamanya. Meskipun dia jabatannya, profesinya sebagai dokter, sebagai engineer, sebagai bahkan menteri dan sebagainya, maka semuanya harus menuntut ilmu dan tunduk kepada rules syariat Islam, maka mungkin inilah yang bisa kita berikan dari nasihat penutupan di dalam kajian Islam Malaysia ini dan insya Allah jika ada waktu kita bisa bersua kembali Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Alhamdulillah sesi yang ke-8